Pokong Raya Yogyakarta dan juga sahabat muslim, para pendengar radio muslim dimanapun anda berada Rahimakumullah Wa azan ya Allah wa iyakum jami'an Alhamdulillah Alladhi bini'amatihi tatimus salihah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengan nikmat-nikmatnya lah berbagai macam amalan-amalan soleh bisa kita lakukan bahkan kita bisa sempurnakan dan mudah-mudahan amal soleh yang sedang kita lakukan ini pun akan bisa kita selesaikan dengan sempurna. Ikhwati akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Sore hari ini insyaallah taala kita memasuki surat baru yaitu surat Al-Insyiqaq. Satu surat yang juga dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca pada salat salat Isya sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan tatkala Mu'ad bin Jabal yang beliau senantiasa Salat bersama Rasulullah di kota Madinah Dan kemudian beliau setelah itu pulang Dan mengimami kaumnya Ya mengimami kaumnya Ya salat isaknya sudah agak malam Dan beliau Mu'ad bin Jabal ini biasanya membaca suratnya panjang Ya mungkin hampir satu juz Ya kurang lebihnya Maka kemudian sebagian dari jamaahnya protes mengadu kepada Rasulullah SAW ketika dirinya keluar dari jamaahnya Mu'ad dan diketahui oleh sebagian jamaah yang lain dan dikatakan si fulan telah munafik. Maka ketika salah seorang yang dikatakan dirinya yaitu si fulan telah munafik ini mendengar tuduhan tersebut maka dia tidak terima dan lapor kepada Rasulullah. Maka kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memanggil beliau Muad bin Jabal radhiyallahu taala dan mengatakan afattanun anta ya Muad. Ya akankah engkau menjadi tukang fitnah? Maka kemudian baginda Rasulullah SAW mengatakan man sarrahu ayyang dura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'al aini falyaqra' idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan untuk melihat hari kiamat seakan-akan melihat dengan kedua matanya maka hendaklah dia baca tiga surat yaitu Idza syamsu kuwirat surat At-Takwir, idza samaa'u syaqqat surat Al-Insyiqaq dan idza samaa'u fatarat itu surat Al-Infitar. Ya, hal, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Nah, kita insyaallah taala memasuki surat Al-Insyiqaq yaitu maknanya terpecahnya ataupun terbelahnya langit. Sebelum kita memulai untuk membacakan uh, tafsiran dari surat al insyikok insyaallah kalau cukup waktu kita akan baca ayat 1 sampai ke, eh, sampai dengan ke-15 namun kalau tidak cukup waktu ya insyaallah sedapatnya.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 calon bunga, ya buah calon bunga yang kemudian setelah sampai pada waktunya maka dia pun akan merekah, terbelah dan akan keluarlah bunga tersebut. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa langit itu nanti akan terpecah terbelah itu tepatnya pada saat hari kiamat nanti selain pada ayat yang pertama di dalam surat Al-Insyiqaq juga terdapat di dalam surat Al-Mursalat ayat yang ke-9 wa idas sama'u furijat dan tatkala langit-langit itu terbelah Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-37. Fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat warudatan kaddihan فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان Maka tatkala langit-langit itu telah terbelah laksana bunga yang kemerah-merahan maka nikmat Robmu yang manakah yang hendak kalian dustakan pada suatu hari yang ketika itu tidaklah akan ditanya seseorang tentang dosa yang telah dia lakukan dan juga jin ya. pada saat terjadinya hari kiamat dan nanti ya akan ada yaumul hisab yaitu hari perhitungan. Wa adinat li rabbiha ya wa adinat li rabbiha wa huqqat. Yang ketika itu langit yang sebegitu perkasanya maka dia mendengarkan Perintah Allah Subhanahu wa taala agar dirinya terbelah. Maka dia pun kemudian mentaati perintah Rabbnya itu Allah Azza wa Jalla ya sehingga dirinya pun menjadi terbelah. Padahal sebelumnya langit yang senantiasa menaungi kita kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naba yang dahulu pernah kita baca Allah menyebutnya bahwa langit itu jumlahnya adalah tujuh yang sangat kokoh tujuh lapis yang sangat kuat ya sab'an syidada ya tujuh langit yang sangat perkasa yang sangat kuat ya dalam surat An-Naba ayat ke-12 demikian juga yang terdapat di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-47 was-samaa'a banainaha bi-aidin dan langit-langit yang telah kami ciptakan dengan kuat dengan kuat dengan perkasa wahkukot dan memang sudah selayaknya sudah sepantasnya bahwa langit meskipun sebegitu perkasanya tatkala Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada dirinya untuk terbelah maka Dirinya pun kemudian taat kepada Allah dan terbelahlah langit-langit tersebut. Ya, kenapa? Karena bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan dirinya yang telah menciptakan dirinya pada awal pertama kali yang langit ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat maka langit ini pun kemudian taat kepada Allah Azza wa Jalla pada awal ya dirinya pada awal langit ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka sudah sepantasnya pula tatkala pada awalnya langit ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan taat kepada Allah. Ya. Dan di antara bentuk ketaatannya maka langit itu tidak pernah jatuh. Karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terbelah ya kecuali setelah nanti sampai pada waktunya yaitu hari kiamat. ثم استوى إلى السماء وهي qala laha walil ardi tiya taw'an aw karha qalat ataina طوعين Kemudian Allah Azza wa Jalla beristiwa bersemayam ya di atas langit yang ketika itu langit baru berupa dukhon yaitu berupa asap Maka kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada langit yang ketika itu masih berupa asap dan juga Allah perintahkan kepada bumi agar langit dan bumi ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala baik ya, dalam keadaan taat ataupun dalam keadaan tidak suka. Baik dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan tidak suka. Namun keduanya mengatakan, ya langit dan bumi keduanya mengatakan. Ya ini bukti bahasanya sesuatu manakala memang telah dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla ya telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbicara maka yang dalam pandangan kita tidak bisa berbicara yaitu pun kemudian bisa berbicara bi biiznillah taala maka langit dan bumi ini pun kemudian berkata Ya. Ataina ta'in. Ya Allah, sesungguhnya kami memenuhi panggilanmu dalam keadaan sukarela. Ya, dalam keadaan sukarela. Nah, demikian juga tatkala Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk kali yang keduanya pada saat datangnya hari kiamat maka agar langit itu terbelah dan akhirnya langit itu pun terbelah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Yang dia senantiasa mendengar dan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla Rabbnya yang telah menciptakannya dan memang selayaknya dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa mengambil pelajaran eh, dari ketaatan kedua makhluk yang jelas kedua makhluk ini jauh lebih perkasa, jauh lebih kuat, jauh lebih hebat ketimbang kita manusia. Namun kenyataannya meskipun mereka adalah makhluk-makhluk yang kuat, yang hebat, yang besar, tatkala Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada mereka ya untuk tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla kenyataannya mereka dengan sukarela ya tunduk dan patuh terhadap setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sudah sepantasnya kita yang jauh lebih lemah dari dua makhluk yang sangat agung ini ya untuk berupaya sami'na wa ata'na lebih-lebih lagi tatkala Allah Azza wa Jalla memberikan bekal kepada kita berupa pendengaran, berupa penglihatan dan berupa hati agar kita memanfaatkan anggota-anggota tubuh yang sangat penting ini untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa idal ardu muddat dan ingatlah tatkala bumi itu dibentangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bumi itu dihamparkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang mana menurut penelitian para ahli dan juga memang demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim. Dan juga disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ya bahwa bumi itu bentuknya adalah bulat. Ya, bumi itu bentuknya adalah bulat. Ya laksana bola Meskipun bulatnya bumi tidaklah sehalus bola di mana pada bumi tersebut ada bagian-bagian yang dia menjulang tinggi menonjol keluar dan juga ada sebagian dari bagian bumi ini yang kemudian menjorok ke dalam namun demikian secara global bahwa bumi ini adalah bulat. Dan meskipun e, bumi ini di kutub selatan dan di kutub utaranya juga ada apa namanya bagian yang agak lebih ketimbang bagian yang lainnya. Itu seperti agak lancip gitu ya sebagai porosnya. Namun keadaan ini nanti akan sangat berubah bahkan dengan perubahan yang sangat-sangat drastis bumi yang semula bulat akan menjadi sesuatu yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti selayaknya kalau kita menghamparkan kulit yang hendak kita samak. Ya, kita hamparkan kemudian eh, kita kunci dengan paku di setiap ujungnya supaya bisa rata Ya demikian juga seperti tatkala kita menghamparkan ya taplak meja, ya taplak di atas mejanya. Itulah kurang lebih gambaran Allah Azza wa Jalla yang pada hari kiamat nanti menghamparkan bumi. Padahal dalam pandangan kita dan inilah yang memang kita lihat bumi itu sedemikian besarnya, sedemikian agungnya. Namun bumi dan langit di hari kiamat nanti itu berada di dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Maka bagi Allah sangat mudah layaknya kita menggenggam taplak meja. Ya, semula kita genggam kemudian kita hamparkan begitu mudahnya. Dan itulah kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk menghamparkan bumi pada saat terjadi hari kiamat nanti. Nah, bumi dan langit yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Langit diperintahkan untuk terbelah, bumi itu pun diperintahkan agar dia menjadi hamparan, maka kedua-duanya taat terhadap perintah Allah Azza wa Jalla dan tidaklah kemudian membantahnya. Maka ketika Allah Azza wa Jalla telah hamparkan bumi Manusia pun akan dikumpulkan di atasnya Dan masing-masing mereka akan mendengarkan panggilan sang pemanggil Hal ini sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim Allah ta'ala yawmal qiyamati al-awwalina wal-akhirin Fi su'idin wahidin fayasmauhum ad daya wa yanfuduhum al-basiru Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan manusia di hari kiamat nanti dari manusia yang paling awal Nabi Adam AS sampai manusia yang terakhir hidup nanti yang kita tidak tahu. Seluruhnya dikumpulkan di satu tempat yang tinggi dan mereka semuanya akan mendengar. Ataupun Allah Subhanahu wa taala sang pemanggil akan memperdengarkan kepada mereka panggilannya. Dan kemudian masing-masing orang pun akan melihat kerumunan orang yang sangat-sangat banyak. Ya, masing-masing orang pun akan melihat kerumunan manusia yang sangat-sangat banyak. Dan kemudian wa alqat ma fiha wa takhallat. Ketika itu bumi akan memuntahkan dari perutnya. Ya, dari perut-perut bumi ajsa dan nas. Jasad para manusia semuanya akan ditumpahkan oleh bumi. Dan ini adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Yang dalam pandangan kita seseorang tatkala setelah meninggal dan dikuburkan Tidak sampai satu bulan Ini yang normal Kecuali mayat-mayat yang memang dikendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk abadi Seperti mayatnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam Yang kata Rasulullah SAW Innal inna jasadal anbiya'i la ta'kulhul ardu bahwa jasad para nabi itu tidaklah dimakan oleh tanah ya tidaklah dimakan oleh tanah maka utuhlah utuhlah jasad para nabi alaihi wassalam demikian juga beberapa mayat yang lain baik dari kalangan orang yang taat ataupun orang yang tidak taat yang memang Allah kendaki masih utuh maka utuhlah dia nah, seperti jasadnya Firaun yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan di Laut Merah. Maka dalam rangka supaya orang-orang yang hidup di belakang mereka, di belakang Firaun ini bisa mengambil pelajaran dari apa yang diperbuat oleh Firaun. Bahwa dirinya yang mengaku sebagai wa ana rabbukumul a'la, aku adalah rob kalian yang tertinggi, itu pun ternyata sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla untuk Allah tenggelamkan bersama para prajuritnya ya agar kemudian ketika diawetkan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelahnya. Nah, maka sebagaimana bayi yang lahir ke muka bumi ini dikeluarkan dari perut ibu-ibunya, maka demikian pula jasad-jasad manusia ketika itu akan dikeluarkan ya oleh bumi dari perutnya. Maka bumi akan memuntahkan seluruh jasad manusia sehingga watakhallat. Ya. Bumi ini pun dalamnya kosong dari jasad-jasad manusia. Artinya seluruhnya ya dimuntahkan oleh bumi, tidak ada yang tertinggal sedikit pun di dalamnya. Di mana mereka dimuntahkan dari perut bumi dalam keadaan mohon maaf Tidaklah beralas kaki Tidaklah berpakaian Dan juga masih dalam keadaan Wuzlan Dalam keadaan uh, eh, Hurlan ya Dalam keadaan belum berhitan Ya dalam keadaan belumlah berhitan Maka ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa manusia ketika itu akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat tak beralas kaki dan belum berhitan dalam sebagian riwayat yang lain ya dikatakan tidak memiliki bekal sedikit pun maka kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala mengatakan Ya Rasulullah Ar-rijalu wan nisa'u jami'an Yang ba'duhum ila ba'd Apakah seluruh manusia Di dalamnya laki dan perempuan Akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu Yang mana sebagian dari mereka akan melihat sebagian aurat sebagian yang lainnya Maka kemudian baginda Rasulullah SAW mengatakan Ya Aisyah Al-amru asyaddu min ayang dhura ba'dhum ila ba'd. Bahwa permasalahan bahwa keadaan ketika itu jauh lebih dahsyat sehingga seseorang tidak terbersit pada dirinya sedikit pun ya untuk melihat aurat lawan jenisnya. Yang ini pernah kita baca yauma yafirul mar'u min akhih. Pada saat seseorang ini meninggalkan saudara-saudaranya, wa ummihi wa abih. Bahkan orang tuanya pun akan dia tinggalkan. Wa sahibatihi wa bani. Demikian juga istri dan anak-anak yang di dunia senantiasa membersamai mereka. Ini pun akan ditinggalkan. Manusia ketika itu sungguh dalam keadaan yang sangat sibuk Sangat berat apa yang dihadapi oleh manusia ketika itu sehingga tidak sempat ya seseorang itu kemudian melihat aurat lawan jenisnya. Wa adinat li rabbiha wa huqqat dan kemudian Allah Azza wa Jalla menegaskan kembali maka langit dan bumi ini pun senantiasa mendengar dan mentaati perintah Allah Azza wa Jalla dan memang selayaknya demikian. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki." Ya al-kadih itu maknanya adalah orang berupaya, berusaha dengan kesungguhan. Wahai setiap manusia sesungguhnya kalian telah bersungguh-sungguh di dalam melakukan usaha dan upaya dalam rangka untuk menghadap kepada Rabbmu ya, dalam rangka untuk menghadap kepada Rabbmu maka apa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini bermacam-macam ada yang mereka berupaya dengan sungguh-sungguh dengan menjalankan berbagai macam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla sehingga dirinya pun nanti pada saat menghadap Allah Azza wa Jalla dalam keadaan mendapatkan ridhonya Dalam keadaan mendapatkan maghfirahnya Berbeda dengan orang-orang yang senantiasa ingkar Bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Dengan kesungguhan mereka melakukannya di dunia Maka tentulah mereka nanti akan menghadap kepada Allah dalam keadaan mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla. Dan memang demikian, setiap kita itu hakikatnya sedang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Semua kita apa yang kita lakukan itu semuanya akan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sungguhnya kepada Rabb mulah puncak dari setiap upaya yang kau lakukan. Tempat kembalimu itu semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Juga dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ghasyiyah ayat ke-25 dan 26 Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum Kemudian hanya kepada kamilah mereka itu akan kembali. Dan kemudian kewajiban kamilah untuk menghisap, memperhitungkan amal perbuatan mereka. Maka di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita semuanya Betapapun kita di dunia adalah orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Sebagian manusia kufur kepada agama Allah. Kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian lagi sama sekali tidak mau mengangkat kepalanya untuk mempelajari ilmu agama. Bahkan sebagian lagi ada yang sudah mempelajari sebagian dari ilmu agama Bahkan mengetahui sebagiannya dan kemudian meleceh-lecehkannya. Oke lah di dunia setiap kita bisa saja melakukan berbagai macam hal untuk tidak taat kepada Allah, untuk melecehkan agama Allah, untuk melecehkan kitabullah, untuk melecehkan para Rasulullah. Namun di yaumul kiamah tidak ada seorang pun yang bisa mengelak dari hisab Allah Azza Wajalla. Hukum Allah Azza Wajalla. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Ya sungguhnya engkau telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menuju kepada Rabbmu. famulaki dan pasti setiap kita akan bertemu berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Cuman di sana ada dua pemandangan yang sangat berbeda. Di mana mereka-mereka dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya yang senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka pun akan berseri-seri wajahnya. Diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla, dipandangi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini bisa kita analogkan di dalam kehidupan kita di dunia ini betapa tatkala ada orang besar yang dirinya misalnya menyampaikan khutbahnya, menyampaikan pidatonya di tengah-tengah khalayak manusia yang sangat-sangat banyak. Kemudian sebagian dari manusia di sana ada yang diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagian di antara mereka ada yang diperhatikan oleh orang yang berpidato tadi sembari melihat sembari tersenyum. Maka betapa bahagianya ketika diajak senyum oleh hanya sekedar seorang raja, seorang pemimpin di dunia ini. Maka seperti apa kemudian bahagianya tatkala nanti kita dikumpulkan bukan hanya seribu, dua ribu, sepuluh ribu, seratus ribu manusia. Bahkan manusia yang hidup pertama kali sampai yang terakhir kali akan dikumpulkan di satu tempat. Betapa bangganya ketika sebagian manusia diperhatikan oleh Allah SWT Jalla. Maka mereka pun wajahnya berseri-seri. Mereka akan tertawa Berbeda dengan orang-orang yang kemudian di dalam kehidupannya di dunia ini banyak berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi ingkar, kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Mereka akan mendapatkan siksa yang luar biasa, tidak diperhatikan oleh Allah. Allah murka kepada mereka. maka setiap kita akan berjumpa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Yang ketika manusia ketika itu berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla maka seluruh apa yang telah dia tinggalkan waktu yang boleh jadi 50 tahun hidup di dunia 60 tahun 70 tahun yang lebih dan yang kurang daripada itu maka seakan-akan kehidupan itu semuanya baru hanya seperti kemarin sore dia tinggalkan seakan-akan dia hanya hidup dalam waktu yang sangat sebentar ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan awduhaha maka mereka merasakan seakan-akan kehidupannya di dunia itu hanya selama waktu pagi dan selama waktu sore saja. Maka di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala matikan dalam beberapa waktu. Bahkan ada yang sampai ratusan tahun Dan kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya kepada mereka Ketika mereka telah dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla Qala kam labista qala labistu yauman au ba'da yaum Maka Allah Azza wa Jalla pun bertanya kepada mereka Berapa lama engkau tinggal dalam kematianmu ini? Maka mereka pun kemudian mengatakan, ya kami hanya tinggal, hanya hidup kurang lebih satu hari dan lebih sedikit daripada itu, satu ataupun dua hari. Demikian juga tatkala Allah Azza wa Jalla mematikan ya ashabul kahfi dalam kurun waktu yang sangat lama. Ya, 300 tahun lebih 300 tahun lebih 9 ya 309 tahun. Ya 309 tahun. Maka sama tatkala mereka ditanya oleh Allah Azza wa Jalla mengatakan labisna yauman au ba'da yaum ya dalam surat Al-Kahfi. Ya kami hanya tinggal dalam kurun waktu yang sangat sebentar, yaitu hanya satu ataupun dua hari. Dan itulah Gambaran tatkala manusia telah dikumpulkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kata Allah inna yawmana inda rabbika ka'alfi sanatin ta'udun bahwa satu hari di hadapan Rabbmu itu seakan-akan seribu tahun menurut perhitungan kalian di dunia. Fa amma man utiya kitabahu bi fa fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya itu dari sebelah kanan Maka dia akan dihisap dengan hisap yang sangat-sangat mudah Bahkan orang-orang yang tatkala mereka hidup di dunia Mereka banyak melakukan dosa Namun tatkala ketika itu Ternyata kitabnya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dari sebelah kanannya Maka mereka akan dihisap dengan hisap yang mudah Allahumma ja'alna minhum Mudah-mudahan kita merupakan bagian dari orang-orang yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dan hisaban yasir dan hisap yang mudah. Dalam satu hadisnya Lihat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla yakhlu bi 'abdihi al-mu'min wa yukarrihu bi dhunubihi." Fayaqul Amil kada, wa amil kada, wa amil kada, wa yukirru bidzalika wa la yunkiru fayaqulu Allah Ta'ala Qad satartuha alaika fid dunya wa anna aghfiruha laka al-yawma. Allah Azza wa Jalla bersendirian memanggil hamba-hambanya yang beriman. Dan kemudian Allah Azza wa Jalla memperlihatkan amalan-amalan yang telah dilakukan oleh hamba yang beriman tadi. Maka Allah pun mengatakan ya Anda dahulu di dunia telah mengatakan ini itu eh, telah melakukan ini dan itu ini dan itu. Dalam sebagian riwayat kemudian seorang hamba tadi mengatakan iya benar. Dan dia mengatakan di dalam hatinya binasalah diriku. Ya, binasalah diriku karena apa? Allah Azza wa Jalla ternyata memperlihatkan amalan-amalan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Sehingga dalam hatinya celakalah diriku. Ya, ketika Allah Azza Jalla memperlihatkan kepada dirinya begitu banyak dosa-dosa yang telah dia lakukan. Namun betapa terkejutnya tatkala Allah Azza wa Jalla berfirman Sesungguhnya aku telah menutupi perbuatan buruk yang kau lakukan di dunia. Aku telah menutupi dosa-dosamu tatkala engkau hidup di dunia. Dan kemudian sekarang ini aku pun telah memaafkan ya dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Allah ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari mereka yang kita merasa bahwa berapa banyak perintah Allah Azza wa Jalla yang belum kita lakukan. Berapa banyak larangan-larangan Allah Azza wa Jalla dan Rasul yang kita langgar. Yang berarti berapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Namun mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla akan masukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang mereka ditutupi dosanya di dunia dan dimaafkan dosanya di hari kiamat nanti wa yanqalibu ila ahlihi masruro. Nah, setelah mereka dihisap orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan tadi dihisap oleh Allah Azza wa Jalla maka mereka pun kemudian pulang menemui keluarganya. Ya, bahwa sebagaimana yang telah kita sampaikan tatkala seseorang itu dia beriman dan kemudian anak keturunannya pun juga beriman maka Allah Azza Jal akan mengumpulkan mereka kembali di hari kiamat nanti dalam keadaan setiap masing-masing mendapatkan pahala yang penuh tidak berkurang karena amal-amal yang diajarkan kepada anak keturunannya bahkan dia akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Azza wa Nah mereka pun akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan mesruro, dalam keadaan yang sangat berbahagia. Dalam keadaan mukanya bersinar-sinar. Berani mendongakkan kepalanya. Berbeda dengan orang-orang yang mereka berbuat maksiat kepada Allah dan tidak mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla atas dosanya maka mereka menunduk dalam keadaan terhina. Muka-muka mereka pun kusut Muka-muka mereka pun dalam keadaan dipenuhi dengan kedukaan. Nah, orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang nomor satu di dalam menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Maka mereka akan masuk ke dalam surga pada gulungan pertama kali anna awwala zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatul badri bahwa golongan kelompok yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam surga ya maka muka-muka mereka seperti rembulan di bulan purnama ya seperti rembulan di bulan purnama ya sangat ceria sangat bahagia Semahum ba'da dalika dan kemudian setelah mereka ya diikuti dengan tingkatan-tingkatan ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Azza Di bawahnya yang tingkatnya di bawahnya sedikit, di bawahnya lagi yang di, di, di apa di eh, bawahnya sedikit dan seterusnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dan adapun orang-orang yang mereka diberikan catatan amalnya itu dari sebelah kiri dari belakangnya maka sungguh mereka akan berseru dengan seruan kebinasaan binasalah diriku celakalah diriku hancurlah diriku lenyaplah diriku dan seterusnya dan dirinya pun kemudian akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke neraka sair ya ke neraka sair neraka yang apinya menyala-nyala Nah maka bagaimana mengkompromikan antara ayat ini yaitu wa amma man utiya kitabahu wara adhri dengan ayat yang lain wa amma man utiya kitabahu bisyimali Apakah ini saling kontradiksi? ya maka jawabnya tidaklah saling kontradiksi. Yaitu bahwa kata Syekh Shalih bin Saimin rahimahullah taala yang lebih tepat bahwasanya kitab itu nanti akan diberikan dari sebelah kiri. Ya kebalikan dari sebelah kanan. Akan tetapi kemudian tangannya itu dibelokkan ke belakang. Kenapa? Karena orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kiri dan kemudian dia pun lipat ke belakang, ditekuknya ke belakang, dia tidak lagi ingin melihat isi kitabnya. Kenapa? Karena jelas bahwasannya rapot isinya adalah hanya merah dan merah. Percuma dia melihatnya. Dia tidak mau melihatnya, maka dia pun lempar ke belakangnya. Dan dia pun kemudian berteriak histeris, yaitu berteriak kebinasaan. Binasalah diriku, hancurlah diriku, celakalah diriku, sialah diriku dan semacamnya. Wa yasla sa'ir dan kemudian akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura padahal sebelumnya tatkala mereka dahulu hidup di dunia mereka berbahagia, bergembira di tengah-tengah keluarganya. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, mereka hanya bahagia di dunia. Karena Allah Azza wa Jalla mereka. Allah memberikan rezeki berbagai macam rezeki kepada mereka namun mereka terus gunakan untuk durhaka kepada Allah. Nah, di rumahnya maka mereka pun berbahagia di tengah-tengah anggota keluarganya. Namun di hari kiamat yang ada hanyalah penyesalan Yang ada hanyalah Teriakan kebinasaan Teriakan kesialan Teriakan kehancuran Berbeda dengan orang-orang yang beriman Jangan dikata bahasanya orang-orang yang beriman itu hanya bahagia di akhirat Tidak Orang yang beriman adalah orang yang paling bahagia Kehidupannya di dunia dan akhirat Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam uh, salah satu ayatnya terdapat di dalam surat Al-A'raf seingat saya ya ayat ke-97 Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan siapapun yang beramal soleh Baik dia itu lelaki ataupun perempuan Sementara dirinya adalah orang yang beriman Maka sungguh akan aku berikan kepada dirinya kehidupan yang baik Dunia dan akhirat Di dunia akan dia isi kehidupannya dengan melakukan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah Nah orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah maka hatinya akan bahagia Orang yang taat kepada Allah Dalam masalah-masalah hubungan vertikalnya kepada Allah dia pun akan bahagia Orang yang kemudian menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kaitannya hubungan horizontal kepada semua makhluk dia pun akan bahagia kehidupannya. Maka orang yang berumah tangga, bersuami istri dan dia mentaati perintah-perintah Allah dan Rasul dia akan bahagia, dia akan bahagia kehidupannya, akan lapang dadanya. Ini sebuah kepastian. Maka yang akan berikan kebahagiaan kepada kita di akhirat dia pun akan pasti memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia. Dalam segala situasi dan kondisinya. Ya. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Katsir dan para murid Ibnu Taimiyah yang lainnya tatkala mereka mengunjungi gurunya yang dipenjara maka mereka pun kemudian tidaklah aku melihat orang yang paling bahagia kecuali guru kami yaitu Ibnu Taimiyah. Tatkala kami mendapatkan kesempitan dada, kesedihan hati, maka kami pun kemudian berkunjung menengoknya di penjara. Dan tiadalah kami melihat wajah beliau dan mendengarkan sepatah dua patah katanya, melainkan kemudian kami akan kembali bahagia. Itulah orang yang betul-betul merealisasikan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dalam seluruh kehidupannya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan hidup bukan hanya di akhirat, namun juga di dunia. Innahu dhanna an yakhur. Dia menyangka bahwasanya dirinya tidak akan dikembalikan dikumpulkan kepada Allah Azza wa Jalla setelah kematiannya. Dia mengingkari, mereka ini orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Mereka ini orang-orang yang mengingkari akan adanya yaumul Baas, akan adanya yaumul hisab, akan adanya siratal mustaqim. Maka kemudian Meskipun mereka tatkala di dunia bahagianya luar biasa, ketika mereka mati yang akan mereka rasakan adalah kesedihan yang luar biasa. Inna rabbahu kana bihi basira. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla Rabbnya Maha mengetahui terhadap segala apa yang dia lakukan yang dilakukan oleh orang-orang oleh makhluknya oleh para hambanya baik dia yang taat kepadanya ataupun yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa berupaya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa merealisasikan mentatbik melaksanakan setiap peraturan-peraturan Allah Azza wa Jalla baik yang menyenangkan kita ataupun yang tidak kita senangi namun kalau itu adalah peraturan Allah pastilah akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya demikian yang kita sampaikan. Banyak salah kurangnya mohon maaf dan kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Apabila sholat sunnah <clears throat> sebelum subuh dilakukan setelah iqomah apa boleh? Kalau melakukannya tidak di masjid maka boleh. Adapun kalau di masjid ketika sudah dikumandangkan iqomah maka tidak boleh melakukan sholat sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, "Ida uqimatish sholat la solata ilah al-maktubah. Manakala ikomah itu sudah dikumandangkan, maka tidak ada solat lagi kecuali solat fardu. Dan bentuk pengingkaran kepada eh, salah satu sahabatnya yang tatkala uh, sudah dikumandangkan ikomah, namun masih solat sunnah, maka kemudian Rasulullah bertanya, Ah as arba'an?" Ah as arba'an?" as-subuhu arba'an? Apakah salat subuh itu empat rakaat? Ya, apakah salat subuh itu empat rakaat? Apakah salat subuh itu empat rakaat? Nah, ada pun di rumah maka insyaallah taala boleh ya, insyaallah taala boleh. Dalilnya adalah tatkala Rasulullah SAW ya bepergian dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain dan beliau di dalam safarnya ini semuanya tertidur pulas dan mereka terbangun oleh teriknya matahari ya oleh teriknya matahari. Maka ketika itu Baginda Rasulullah memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk melakukan adzan subuh dan setelah adzan maka Rasulullah kemudian melakukan salat qabliyah subuh. Maka Bilal pun bertanya, "Wahai Rasul, sudah sesiang ini engkau masih tetap melakukan salat qabliyah subuh?" Maka Rasulullah mengatakan seandainya lebih siang lagi maka aku tetap akan melakukan sholat qobliyah subuh. Nah ini eh, dilakukannya adalah di dalam perjalanan dan tidak di dalam masjid. Maka lakuli hal manakala dilakukannya bukan di masjid, bukan di tempat ditegakkannya sholat eh, fardu, maka insya Allah Taala tidak mengapa melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, bolehkah membaca Al-Quran Tapi dalam keadaan haid Tapi bukan untuk menjaga hafalan Hanya untuk membaca uh, Wallahu ta'ala alam Membaca Al-Quran Dalam keadaan uh, haid Manakala tidak memegang mushaf ya insyaallah taala diperkenankan. Ya insyaallah taala diperkenankan. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah wanita juga disunahkan Untuk mandi besar seperti laki-laki Pada waktu hari Jumat Seperti kalau mau melaksanakan Sholat Jum'ah Syukron wa jazakumullah ya. Wa syakarakumullah wa jazakumullahu khairan. Wallahu taala alam bahwa yang diperintahkan untuk melakukan mandi pada hari Jumat adalah seseorang yang hendak melakukan ibadah salat Jumat. Ah. Ya maka seorang perempuan manakala dirinya ingin mengikuti salat Jumat, ah, maka dirinya pun ya disunnahkan untuk mandi. Sebagian ulama mewajibkan mandi ya seperti Syekh Abdul Nadim bin Badawi di dalam kitab beliau Al-Wajiz maka beliau mengatakan bahasanya mandi hari Jumat itu adalah hukumnya wajib. Namun bagi seseorang yang tidak menginginkan tidak melakukan e, ibadah Jumat maka Allah taala tidak diperintahkan untuk mandi janabah. Saat apakah diperlu e, diperkenankan ataupun diperbolehkan mengisi petisi-petisi di internet menyoal masalah salah satu gubernur yang menghinakan ayat Allah akhir-akhir ini. Salah satu isi petisinya yaitu untuk mendukung memenjarakan orang itu. Yang mengisi niatnya agar orang tidak semena-mena menghinakan agama Islam dan karena uh, tidak punya power. Ya, karena kami tidak punya power, jadi salah satu caranya dengan mengisi petisi tersebut. Jazakallahu khairan ya, wa jazakumullahu khairan. Ya memang bahwa kaum muslimin tidaklah diperkenankan untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sebagai walinya. Ya tidak diperkenankan untuk menjadikan mereka sebagai walinya. Maka wa may yatawallakum min wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Barang siapa di antara kalian ada yang menjadikan mereka jadi walinya, maka berarti kalian merupakan bagian dari mereka. Dan ini memang harus kita yakini. Artinya tatkala ya satu ketika misalnya kita harus memilih dan di sana memang calonnya adalah satu muslim, satunya non muslim, maka hendaklah kita memilih muslim meskipun kaidah dasarnya ya pilihan semacam ini adalah batil. Ya. Pilihan umum dalam tanda kutip sebagaimana yang kita lihat sekarang itu pada dasarnya adalah perbuatan yang batil. Kenapa? Karena menyamakan satu suara milik orang yang sangat alim dengan satu suara milik orang yang paling bejat. Sama nilainya itu satu angka. Namun dalam kondisi tertentu yaitu dalam kondisi darurat yang pada saat itu opsinya adalah muslim dan kafir, maka kita boleh menggunakan hak pilihnya dan kita memilih orang-orang muslim untuk menjadi walinya. Nah dalam rangka untuk mengarahkan kaum muslimin memiliki mental semacam itu maka kemudian kaum muslimin diberikan pengertian ya tentang kemuliaan agama Islam. Tentang kemuliaan agama Islam. Nah, kalau seandainya kemuliaan agama Islam itu memang bisa di eh, dinaikkan ya martabat dan kemuliaan agama Islam itu bisa di naikkan dengan adanya petisi semacam itu wallahu taala maka insyaallah mengisinya tidak mengapa dan bahkan mungkin nanti bermanfaat. Namun kalau tidak ada manfaatnya tentulah tidak kita lakukan. Ya wallahu taala demikian yang kita sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.